Pada minggu yang lalu kita telah sampai kepada bab asy-syafa'atu wal haudu wal ma'adu wal hisabu tentang masa syafaat tentang masa telaga hari eh, kebangkitan dan hari al hisab al imam Abu Bakar Ismaili berkata wa yakulun para imam alil hadis berkata innallaha yukhriju minan nari qauman min ahli tauhidi bi syafaati syafi'in sesungguhnya Allah mengeluarkan dari api neraka sekelompok orang dari ahli tauhid dengan syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Wa inna syafaatah hakun. Sesungguhnya syafaat itu hak. Wal haudha hakun. Dan telaga itu hak. Benar adanya. Wal ma'adu hakun. Hari kebangkitan, hari kiamat itu hak. Benar adanya. Dan pasti terjadi. Wal hisabah hakun. Demikian pula hari penghisaban itu juga hakun. Sudah kita sampaikan meskipun sekilas tentang penjelasan ucapan Al-Imam Abu Bakar Ismaili sesungguhnya Allah mengeluarkan dari api neraka sekelompok orang dari ahli tauhid dengan syafaat orang yang memberikan syafaat. Ya, sebetulnya mungkin ini ada kaitan dengan bab sebelumnya tentang masalah pelaku dosa besar. Bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah mengatakan pelaku dosa besar tidak kafir dengan dalil mereka pada waktu di hari kiamat ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam api neraka, mereka masih bisa keluar di antaranya dengan syafaat ya orang-orang yang memberikan syafaat kepada mereka. Seperti yang sudah kita sampaikan dalilnya yaitu dari sabda Rasulullah SAW, syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku bagi para pelaku dosa besar dari umatku. Ini adalah akidah al-sunnah wal jamaah bahwasanya pelaku dosa besar selama dia masih bertauhid insya Allah dia akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala dan ini salah satu keutamaan orang yang bertauhid bagaimanapun dosanya maksiatnya masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan pelaku kesyirikan orang yang menyembah kepada selain Allah berdoa kepada wali yang telah mati, beristighosa kepada mereka, atau minta-minta kepada kuburan keramat, pohon keramat, keris atau benda-benda keramat, maka mereka bagaimanapun ibadahnya, bagaimanapun akhlaknya, bagaimanapun kebaikan mereka, maka itu tidak ada manfaatnya kalau mereka berbasyir kepada Allah pasti kekal di dalam api neraka. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alil jannah wa ma'wahun nar wa malil zalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik, maka Allah haramkan surga baginya dan tempatnya adalah api neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan tersebut. Maka kewajiban kita maasul muslimin untuk terus menjaga tauhid sampai akhir hayat kita. Bahkan Rasul mengatakan, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." talkinkanlah, diktilah orang yang mau meninggal dunia dengan ucapan la ilaha illallah. Fa innahu man kana akhiru kalami la ilallah dakhala jannah. Karena barang siapa akhir ucapannya la ilallah, dia akan masuk surga. Eh semoga Allah mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian ikhwani fillah rahimani warhamakumullah, kita sudah sampaikan sedikit tentang asyafa'ah. Syafaat secara istilah itu artinya talabul khair lil ghair, meminta kebaikan untuk orang lain. Ini namanya asyafaah secara istilah. Kemudian di dalam Al-Qur'an ada dua macam syafaat. Syafaat yang ditetapkan dan syafaat yang ditiadakan. Asyafa'al musbatah yang ditetapkan yaitu syafaat yang terpenuhi di dalamnya dua syaratnya ridha Allah bagi yang diberi syafaat dan izin Allah bagi yang memberi syafaat. Dalilnya di antara surat Al-Najm Allah mengatakan wa kam min malakin fis samawati la tughni syafaatum syai'an illa min ba'di ayya dan Allah liman yasha'u wa Berapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah diizinkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam ayat kursi, "Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idzni." Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah saat, eh, dua syarat asy al musbata. Syafaat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu syafaat yang Allah izinkan dan yang Allah ridhoi. Kemudian yang kedua, asyafatu al al syafaat yang ditolak, yang ditiadakan, dia tiadakan, dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu syafaat yang tidak terpenuhi dua syaratnya, yaitu syafaat yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah kita sampaikan, harus kita yakini syafaat itu semuanya milik Allah. Qul syafa'atu jami'ah. Katakanlah, semua syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala Sebagaimana rezeki itu milik Allah, tidak boleh kita minta rezeki kepada wali yang telah mati. Demikian pula syafaat tidak boleh kita minta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tadi, ya, kullillahi syafa'atu jami'an." Maka Allah menafikan syafaat yang diminta dari selainnya. Ketika Allah menceritakan keadaan orang musyrikin, Allah mengatakan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurru wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syafa'una indallah. Orang-orang musyrikin mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat dan mereka mengatakan bahwasanya yang kami sembah itu akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah menfonis mereka telah berbuat kesyirikan beribadah kepada selainnya. Ini adalah syafaat yang Allah tolak. Dalam surat Al-Mudathir, Allah mengatakan, Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak bermanfaat bagi orang musyrikin, bagi orang kafirin, syafaat orang yang memberikan syafaat. Ini istilahnya kata ulama syafaat yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu syafaat yang diminta dari selainnya atau syafaat bagi orang-orang musyrikin. Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Kemudian ada dua macam syafaat, yaitu syafaat yang khusus bagi Rasul dan syafaat yang umum bagi Rasul, bagi para malaikat dan juga bagi para nabi dan juga orang-orang yang beriman. Rasul salam bersabda, syafaatil malaikatu wa syafaatin nabiyun wa syafaatil mu'minun. Para malaikat memberikan syafaat, para nabi dan orang-orang yang beriman. Tentunya dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama syafaat yang khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada tiga. Ini adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tiga syafaat khusus yang dimiliki oleh Rasul yang tidak dimiliki oleh selain beliau, baik malaikat ataupun para nabi yang lainnya. Yang pertama as-syafaatul uzma. Syafaat yang paling agung yaitu syafaat pada hari kiamat di padang mahsyar. Ketika manusia dibangkitkan oleh Subhanahu wa taala, dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan kata Rasulullah yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurlan. Pada hari kiamat manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan eh tidak berkhitan dalam keadaan tidak beralas kaki. Eh, kemudian Aisyah mengatakan ya Rasulullah, kalau demikian ya satu dengan yang lain saling melihat eh, antara lawan jenisnya. Maka kata Rasulullah, al-amr asadu min dalik. Perkaranya lebih dahsyat dari hal seperti itu. Tidak mungkin orang memikirkan syahwatnya itu hal yang sangat dahsyat sekali. Kemudian Rasul membacakan ayat minhum Eh setiap orang pada waktu itu memikirkan dirinya masing-masing, tidak memikirkan eh lawan jenisnya, nafsu syahwatnya, memikirkan bagaimana nasibnya selamat ataukah eh ya, sukses di hari kiamat kelak. Pada waktu itu matahari sangat dekat dengan kepala manusia. Sebagian mereka tenggelam dengan keringat mereka karena amal perbuatan mereka yang jelek. Pada waktu itu manusia ingin disegerakan keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tidak sanggup membantu mereka. Mereka datang kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa. Semuanya tidak sanggup membantu mereka. Ketika mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi pun datang kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengatakan irfa angkat kepalamu wasatuta, minta engkau akan diberi wasfatu syafaat. Mintalah syafaat engkau akan diberikan syafaat. Ya di sini adab banyak pelajaran yang sangat eh, berharga bagi kita. Yang pertama di sini saja Rasul meminta kepada Allah syafaat. Tidak langsung Rasul memberikan syafaat. Artinya apa? Segala-galanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka haram untuk kita mengkultuskan, menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh Nabi manusia termulia di atas muka bumi ini. Namun tetap beliau kategorinya sebagai manusia. Kul innama ana basyarun. Sesungguhnya aku adalah manusia biasa sebagaimana kalian. Bukan Tuhan. Tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat kecuali dengan seizin dari Allah. kola amli amliku nafsi naf'an wala darat illa masyaallah. Katakanlah aku tidak memiliki bagi diriku eh hal yang bisa mendatangkan manfaat atau madarat bagi diriku kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad manusia biasa. Beliau bukan Tuhan, tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat, tidak bisa memenuhi kebutuhan kita, tidak bisa menghilangkan kesusahan kita. Beliau tidak tahu yang gaib kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada min rasul. Dialah Allah satu-satunya yang tahu yang gaib. Dia tidak menampakkan yang gaib kepada seorang pun kecuali kepada rasul yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak boleh kita sekali lagi menuhankan Nabi Muhammad SAW mempersekutukan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang ya sahabat beliau ketika menyandungkan syair mengatakan wa fina rasulun ya'lamu fi ghadin. Di antara kita ada seorang rasul yang tahu yang gaib. Maka Rasulun marah kepada orang tersebut. Demikian pula ketika ada orang mengatakan Masya Allah wasyita. Ini semuanya karena Allah dan karena engkau Nabi Muhammad. Rasul marah. Rasul mengatakan aja'al tanilillah ini dan apakah engkau ingin menjadikan ya aku sebagai sekutu bagi Allah? Hanya karena kata-kata apa? Dan ya mengatakan karena Allah dan karena Nabi Muhammad. Rasul marah. Ya. Ini ucapan yang kata ulama syirk, syirkul asgar. Ya, syirik kecil. Karena orang itu tidak sengaja mengatakan seperti itu. Ya, ketergelincir lisan. Namun tetap Rasul ingkari. Apalagi kalau mendengar ucapan orang-orang sekarang yang naudzubillah min dalik yang mengangkat Rasul di atas ya Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ya akramal khalqi maliman aludzu bisiwaka inda hululil hadisil amami yang mengatakan wa min judika dunya wa darataha wa min ulumika lahi wal qalam wahai makhluk yang paling mulia tidak ada tempat aku berlindung ketika musibah datang kecuali kepadamu. Minta perlindungan kepada Nabi Muhammad. Naudzubillah min dalik. Mengatakan di antara kedermawanan wahai Nabi Muhammad adanya dunia dan akhirat. Naudzubillah min dalik. Demikian pula di antara ilmu wahai Nabi Muhammad, ilmu lah, ilmu gaib, ilmu takdir Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dalik. Tidak tersisa apapun bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tadi saja Rasul marah, apalagi kalau mendengar ucapan seperti ini, naudzubillah min dalik. Ya, maka harus kita betul-betul yakini Nabi Muhammad Sayyidu Waladi Adam, manusia terbaik, namun tetap kategori beliau sebagai manusia, bukan Tuhan yang tidak bisa mendatangkan rezeki, yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat, yang tidak tahu yang gaib, ya, yang tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka syirik kalau kita mengatakan sekarang, ya Nabi, berilah aku syafaat. Ini syirik. Karena apa? Kulilai syafaatu jami'ah. Katakanlah, Safa itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, Rasul saja minta izin dulu kepada Allah, sujud kepada Allah, minta kepada Allah. Maka sangat disayangkan bagaimana kaum muslimin mereka apa minta-minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah salah satu sebab terhinanya umat Islam, dijajahnya umat Islam. Umat Islam eh, dihinakan oleh orang kafir dikarenakan mereka jauh dari at-tauhid ya Makanya kalau kita lihat di negeri kita meskipun mayoritas ya dihina oleh satu orang yang kafir. Karena kenapa? Mereka telah jauh dari ajaran at-tauhid. Maka tidak ada wibawa umat Islam kecuali dengan at-tauhid. Maka kewajiban kita untuk terus menyuruh umat kepada at-tauhid yaitu tauhid al-uluhiyah, tidak ada peribadahan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasul SAW sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul SAW dikatakan irfa rosak, angkat kepalamu, wasfa wasal tu wasal Engkau mintalah engkau akan diberi wasfatu syafa. Mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Maka pada waktu itulah disegerakan oleh Allah keputusan ya terhadap semua manusia. Dan ini yang disebut dengan asyafaatu al-udhma, syafaat yang paling agung yang mencakup semua manusia. Dan ini yang telah Allah ya janjikan kepada Nabi Muhammad SAW seperti yang tercantum dalam doa setelah azan Allahumma rabba hadid da'wati tama wa salatil qa'ima ati Muhammadin al wasilata wal fadila wa ba'su maqaman mahmuda dan bangkitkanlah Nabi Muhammad di maqaman mahmuda kedudukan yang terpuji yaitu asyafa'atu al uzma yang menunjukkan akan ketinggian kedudukan Nabi Muhammad SAW yang mana para nabi itu belum atau tidak bisa membantu manusia pada waktu itu sedangkan Rasul Allah berikan ya atau fik pertolongan untuk membantu manusia. Kemudian yang kedua syafaat yang khusus bagi Nabi kita Muhammad SAW yaitu syafaat untuk masuk surga atau pertama kali masuk surga karena dalam riwayat dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW awalu man yastaftihu babal jannah. Bahwasanya Rasulullah yang pertama kali ya minta dibukakan surga. Belum ada seorang pun yang masuk surga sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat kelak. Maka ini yang disebut dengan syafaat khusus bagi Rasul SAW bahwasanya beliau yang pertama kali membuka pintu surga. Yang ketiga, di antara syafaat khusus bagi Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh para nabi yang lain, yaitu syafaat kepada paman beliau Abu Talib yang mati dalam keadaan kafir, ya dikarenakan ajaran sungkanisme, ya sungkan kepada orang-orang kafir Quraisy ya untuk masuk al-Islam. Ya dia tahu agama Nabi Muhammad agama yang paling benar, namun karena sungkan dengan teman-temannya yang musyrik maka dia tetap ya bersikeras untuk mati dalam keadaan musyrik. Namun Allah memberikan syafaat ya lewat Rasul SAW karena beliau pernah membantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Rasulullah SAW, seandainya bukan karena aku, maka dia fidarkil asfali minan nar. Dia akan masuk ke dalam kerak api neraka. Namun dengan syafaat Rasul, dia ia ya, masuk ke dalam permukaan api api neraka. Ini syafaat yang khusus bagi Nabi untuk pamannya meskipun dia musyrik. Adapun orang musyrik yang lain maka tidak masuk dalam kategori ini, tak masuk dalam kategori firman Allah fama faum syafa'atu syafi'in. Maka dikatakan ini pengecualian termasuk keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Itu pun Abu Talib tidak keluar dari api neraka, kekal dalam api neraka karena dia kafir. Orang kafir kekal dalam api neraka. Syafaat Nabi hanya membantu meringankan siksanya di dalam api neraka tersebut. Ini kita imani karena berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Ini sekali lagi tiga syafaat pada hari kiamat yang khusus bagi Nabi Muhammad SAW. Kemudian disebutkan oleh para ulama ada namanya asyafaatul amah, syafaat yang umum yang juga Allah berikan kepada para malaikat dan yang lainnya. Yaitu syafaat bagi orang yang hampir masuk neraka namun tidak jadi masuk neraka namun langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau hitung-hitungan amal perbuatannya eh, antara baik dan jeleknya banyak jeleknya. Cuma karena syafaat tersebut entah syafaat malaikat, syafaat para nabi, dia pun apa? dicegah masuk neraka namun langsung dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke ya lima kalau bisa digabung dengan yang tiga tadi, yaitu syafaat bagi orang-orang yang kebaikan dan kejelekannya 50-50. Eh, 50% kebaikan, 50% kejelekan. Ya, ini mau masuk mana? Neraka atau surga? Maka dengan syafaat eh para nabi di antaranya mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mantasawat hasanatuhum wa sayiatuhum. Kemudian yang ke enam di antara golongan yang mendapatkan syafaat yaitu mereka-mereka yang dinaikkan derajatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini surga itu darajat bertingkat-tingkat. Ya. Rasul mengatakan idza sa'alkumullaha al-jannah fas'alu al-firdaus al-a'la. Kalau kalian mau minta surga kepada Allah, mintalah surga al-firdaus karena dia adalah eh, surga yang paling paling tinggi. Surga itu derajat bertingkat-tingkat sesuai dengan amal perbuatan manusia tersebut. Eh maka dengan syafaat para nabi, dengan antara syafaat Nabi Muhammad SAW, ada orang yang dinaikkan tingkatannya. Eh mungkin dari tingkat ekonomi, naik tingkat bisnis misalnya seperti itu, atau mungkin tingkat VIP atau VVIP dan sebagainya. Ini adalah apa? Salah satu bentuk syafaat dinaikkan derajatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk syafaat yang umum yang al-ama yaitu syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang cirinya tidak minta di ha? dikai atau di ya, apa dicos banget dengan besi panas ya atau tidak diruk tidak minta ruqyah ya tidak menganggap sial sesuatu dan dia bertawakal kepada Allah yaitu mereka-mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa tanpa azab sebagaimana ya Ukasa bin Mihsan radhiyallahu taala anhu. Ini di antara syafaat-syafaat yang al ama yang umum. Eh, demikian pula syafaat bagi yang sudah masuk api neraka kemudian dikeluarkan dari api neraka. Ya, di antaranya tadi Ya, dikatakan sesungguhnya Allah mengeluarkan dari api neraka sekelompok ahli tauhid dengan syafaat orang yang memberikan syafaat. Kemudian dikatakan inna syafaat hakun syafaat inilah yang hak. Para ulama nah ya sebetulnya membahas tadi eh, ya kurang lebih ada delapan bentuk syafaat baik syafaat yang khusus syafaat yang umum. Namun dalam kitab-kitab akidah itu kebanyakan dibahas tentang syafaat yang terakhir tadi yaitu syafaat bagi para pelaku dosa besar ya untuk mereka dikeluarkan dari api neraka. Sudah masuk neraka cuma dikeluarkan dengan syafaat tadi. Ini dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah meskipun di sana banyak bentuk-bentuk syafaat. Ini dikarenakan ada banyak kelompok yang mengingkari syafaat ini, yaitu syafaat bagi pelaku dosa besar dikeluarkan dari api neraka. Eh diananya kata pertama kelompok Khawarij, ya kelompok Mu'tazilah, dan kelompok Syiah Azaidiyah eh yang mereka mengingkari akan adanya syafaat bagi para pelaku dosa besar untuk dikeluarkan dari api neraka. Makanya para ulama-ulama membantah ucapan tersebut dengan dikatakan tadi inna syafata hakun. Sesungguhnya syafaat itu hak. Yang dimaksud syafaat di sini adalah syafaat bagi pelaku dosa besar untuk mereka dikeluarkan dari api neraka. Ya, meskipun syafaat banyak dari bentuknya. Kemudian yang paling penting lagi untuk kita bahas yaitu bagaimana kita menggapai syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya semua kita menginginkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan syafaat nabinya kepada kita di hari kiamat kelak. Namun bagaimana caranya? Ya kata para ulama ada ya kiat-kiatnya ada, cara-caranya ada, amal-amal yang wajib untuk kita lakukan. Yang paling utama dan pertama adalah mentauhidkan Allah dalam beribadah. Ya. Karena tadi dikatakan Allah mengeluarkan dari api neraka sekelompok orang yang bertauhid. Ya, ini tauhid merupakan eh, kunci masuk surga. Entah masuk surga secara langsung ataupun ya naudzubillah min dalik masuk neraka namun akan masuk surga di eh ya eh, setelah itu. Rasul SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Sesungguhnya orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan murni dari dalam hatinya atau bari nafsihi eh dari lubuk hatinya yang paling dalam maka ini salah satu yang sudah kita sampaikan tadi keutamaan orang yang bertauhid, yang hanya menyembah kepada Allah, yang beribadah kepada Allah, yang mewujudkan ucapan iya karena budua iya karena sa'in, tidak beribadah kecuali kepada Allah, tidak beristirghosah, tidak beribadah kecuali kepada Allah, tidak bertawakal kecuali kepada Allah, dan betul-betul minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik, maka ini yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, entah syafaat dinaikkan derajatnya di surga, ya atau dia dimasukkan ke dalam surga. Ini adalah sekali lagi ya kiat utama menggapai surga Allah menjaga tauhid. Makanya sekali lagi at-tauhid tauhid dan terus tauhid sampai akhir hayat kita nanti. Makanya para ambia warusul dakwah utama mereka menyeru umat kepada tauhid, menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena keutamanya luar biasa. Ya, dan bahaya menyimpang darinya sangat luar biasa. Ya, umat ini akan binasa, hancur tanpa tauhid. Ya, umat ini akan terhina eh kalau tidak bertauhid. Negeri tidak akan barokah tanpa tauhid. Maka sekali lagi, tauhid terus harus di eh, dengungkan, terus harus didakwakan apalagi tengah-tengah umat yang sudah krisis tauhid, yang banyak dai-dai yang sudah ia tidak mau mendakwakan umat kepada tauhid al-uluhiyah. Padahal ini yang paling paling utama. Syafaat Nabi akan diperoleh kalau kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul murni tauhid kita, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Rasul mengatakan tadi, as'adun nasi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi atau min kibari nafsihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku yang mengucapkan la ilaha illallah. Tentunya bukan sekedar ucapan. Kalau ucapan saja orang munafik berhak mendapatkan syafaat Rasul. Namun bukan itu maksud Rasulullah SAW yang mengucapkan sekaligus mengamalkan konsekuensinya. Yaitu la ma'budah bihaqin ilallah. Dan betul-betul murni dan dalam hatinya. Bukan nifak, bukan munafik. Ini yang paling utama ya orang akan berhak mendapatkan syafaat Rasul dengan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu menjalankan ya sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaran tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya di antaranya zikir, doa setelah azan. Dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan man qala hina yasma'un nida' Allahumma rabba hadhihi da'wati tama salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa basu maqama mahmudanil ladhi wa'atta halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Dalam hadis yang saya Rasul mengatakan barang siapa yang membaca doa eh setelah azan yaitu tadi Allahumma jangan ditambah-tambah Eh, ya Allahumma rabba hadi da'wati tama wa salatil qa'ima ati Muhammadan wasiat wal fadila wa basu maqama mahmudan alladhi wa'ata kata Rasul bangsa membaca doa ini setelah azan maka halat lahu syafaat mal qiyamah maka baginya syafaat kepada hari kiamat ya makanya eh, ya rajin-rajinlah untuk kita membaca doa ini namun tanpa ditambah-tambahi ya karena banyak kita dengarkan ya orang-orang membaca doa ini cuma ada tambahan-tambahan. Maka ini termasuk mungkin salah satu penghalang orang itu mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah min dalik. Yang ketiga yaitu memperbanyak salat-salat sunnah. Ya. Rasul SAW pernah ya dimintai oleh pembantu beliau untuk membantunya di hari kiamat kelak. Maka Rasul mengatakan, ini bika sati sujud." Tolonglah aku, bantulah aku dengan engkau memperbanyak sujud. Kata para ulama, yang dimaksud di sini adalah eh salat-salat yang sunnah. Adapun salat wajib tentunya sudah paten lima, lima waktu sudah. Adapun salat-salat sunnah ini banyak sekali macamnya. Maka kalau orang itu memperbanyak salat-salat sunnah tentunya yang sesuai dengan tuntunan Rasul SAW maka dia termasuk yang berat mendapatkan syafaat ar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata para ulama, di antara kiat menggapai syafaat Rasul yaitu memperbanyak solawat ya kepada Rasul SAW. Tentunya solawat yang disyariatkan ya di antaranya solawat ya Ibrahimiyah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad eh kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid atau yang ada riwayat-riwayat yang sahih tentang salawat tersebut Eh, Rasul mengatakan aulan nasi biyamal qiyamah aksaruhum alaiya salatan. Orang yang paling berat mendapatkan syafaat kepada kiamat yang banyak bersolawat kepadaku. Namun sekali lagi solawat yang ada dalilnya bukan solawat hasil rekayasa manusia hasil ciptaan ya manusia selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau itu bisa menjadi penghalang apalagi banyak di sana nada-nada syirik, ada banyak pengkultusan, penuhanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi cukup apa yang Rasul ajarkan dari solawat Ibrahimiyah. Yang lain tinggalkan. Ittabi'u wala tabtadi'u. Kata Rasul, ikuti atau kata Abdul Mas'ud, ikuti apa yang ada ajarannya, tinggalkan yang tidak ada ajarannya. Rasul mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin mahdiyin." Pegang rasunaku dan sunnah para khulafa rasyidin wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari ajaran-ajaran, ritual-ritual solawat-solawat, zikir-zikir yang tidak ada ajarannya dari Rasul SAW. Ini kalau kita cinta Rasul, ikuti ajaran Rasul, tinggalkan yang tidak ada ajarannya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di antara solawat-solawat yang dikarang-karang sendiri oleh manusia itu ada banyak kesyirikan di dalamnya bentuk penuhanan kepada Nabi Muhammad SAW. Wasallam. Bisa jadi itu yang menjadi penghalang untuk kita mendapatkan syafaat Rasul di hari kiamat kelak. Kemudian di antara kiat menggapai syafaat Rasul meskipun tidak semua orang bisa yaitu meninggal dunia di kota Al-Madinah. Rasul SAW mengatakan man istata'a an yamuta fil Madinah yamut biha fa innilahu syafi'un lahu yaumal qiyamah. Atau kama kala Rasul SAW. Rasul mengatakan barang siapa yang sanggup mati di kota Madinah maka adalah dia mati di kota Madinah karena aku nanti pada hari kiamat memberi syafaat pada eh baginya pada hari kiamat kelak. Karena memang ditakdirkan umroh atau haji kemudian mati di kota Madinah ini suatu eka eh, bergembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh bukan maksudnya mati bom bunuh diri di sana tidak. Naudzubillah min dalik. eh, ya, namun inilah kelompok teroris yang mereka eh sangat biadab kepada eh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Eh mereka tidak peduli kota Madinah, mereka jadikan ajang untuk perang. Nauzubillah min daik. Seperti yang kita dengar beberapa saat yang lalu pada Rasul mengatakan, ya, Al Madinah tu haramun baina irin wa saurin man ahdala fi hadasan au awa muhdisan fa la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Kata Rasul SAW, kota Madinah itu kota yang suci, kota yang haram, ada hukum-hukum khusus, ya antara gunung namanya Saur dan Air. Barang siapa yang berbuat kebitahan atau yang membuat kebitahan di kota Madinah atau dia melindungi orang yang berbuat kebitahan, maka baginya laknat Allah, laknat para malaikat dan semua manusia. Naudzubillah min dalik. Namun inilah sekali lagi kelompok al bijak yang mereka ya tidak menghormati sama sekali Allah dan Rasul, tidak menghormati kota Al-Madinah apalagi kelompok Asyia Ar-Rafidah Allah. Ini diantara eh, kiat-kiat kata ulama sebab-sebab untuk manusia itu bisa menggapai eh, syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa inna syafaata hakun. Ini penjelasan eh, meskipun tidak terlalu eh, luas namun saya cukup insyaallah untuk kita bisa memahami akidah tentang asyafa. Bismillah. Kemudian Al-Imam Abu Bakar Asma'ili berkata, "Wal hakun." Bahwasanya telaga itu hak, artinya ada dan pasti terjadi di hari kiamat kelak. Dalam saya Muslim banyak disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya innalikuli nabin haudon. atau dalam riwayat yang lain dikatakan sesungguhnya setiap nabi punya telaga di hari kiamat kelak. Kalau kata Al Imam Al Qurtubi Telaga ini akan didatangi setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur. Ketika mereka dalam keadaan haus di alam kubur dibangkitkan, mereka butuh air. Maka disediakan telaga-telaga untuk mereka minum di dalamnya. Eh, dan antaranya telaga Nabi kita Muhammad SAW yang lebih banyak eh, orang yang mendatanginya. Ini harus kita imani karena Rasul mengatakan demikian. Rasul SAW pernah mengatakan ya ketika mentafsirkan surat Inna A'toina Kal Kausar. Ya sesungguhnya aku ya, atau kami kata Allah telah memberikan kepada engkau Nabi Muhammad Al Kausar. Rasul pernah suatu saat tertidur sebentar kemudian beliau tersenyum. Ketika ditanya apa yang membuat engkau tersenyum ya Rasulullah, beliau mengatakan telah diturunkan kepadaku surat Al Kausar. Kemudian Rasul bertanya, Ataduna mal kausar. Tahukah kalian apa itu al kausar? Kemudian Rasul mengatakan, ya nahrun a'tanihillahu azza wa jalla fil jannah. Itulah sungai yang Allah berikan kepadaku di surga. Yang mana ya air dari kausar tersebut itu mengalir sampai ke telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. dan sudah pernah kita sampaikan dari sini kita tahu bagaimana kebodohan eh bagaimana kesesatan, bagaimana pelecehan. Eh seorang profesor ahli tafsir di negeri kita yang mengatakan Rasul tidak dijamin masuk masuk surga. Naudzubillah min dalik. Allah mengatakan inna atoina kal Ya, ini profesor doktor katanya ahli tafsir namun bodoh terhadap tafsir inna atoina kal kausar. Ini sebenarnya bentuk pelecehan kepada Nabi Muhammad saw. Ini bentuk penghinaan, penistaan terhadap agama Islam sebetulnya. Karena apa? Menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengatakan Rasul tidak jamin masuk surga. Padahal ayatnya jelas, inna a'tainakal kausar dan kausar Rasul terjemahkan sendiri, tafsirkan sendiri al-kausar adalah sungai di surga. Maka hati-hati ya di zaman seperti sekarang ini di akhir zaman kata Rasulullah sallam tun al abwabi Jannah. banyak dai-dai yang ke neraka jahanam eh kalau orang kafir menghina Al-Qur'an Ya, memang mereka nggak beriman dengan Al-Quran. Yang bahaya orang seperti ini. Ya, ditokohkan, ya, dikatakan eh, tafsir, cuma menghina apa? Al-Quran. Dibodohi oleh orang seperti ini. Ya, ini yang banyak umat terpengaruh dengan orang seperti ini. Maka sungguh benar sabda Rasulullah SAW di akhir zaman nanti akan ada duatun ala abu abi jahannam. Dai-dai yang menyuruhkan ke neraka jahanam man ajabam ilaiha qadafuhu fiha Barang siapa mengikuti ajakan mereka, maka mereka dai-dai tersebut menjerumuskan mereka ke dalam neraka, neraka jahanam. Ini Al-Kausar adalah sungai di surga yang airnya mengalir sampai di telaga Rasulullah alaihi wasallam. Eh, kemudian dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, banyak riwayat-riwayatnya, di antaranya Rasul mengatakan bahwasanya haudi ya, satu syahrin telagaku itu luasnya perjalanan satu bulan lamanya. Coba antum. Coba jalan. Sampai mana satu bulan itu? Itulah. Ya, luasnya besarnya telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul mensifati telaga beliau ma'u abiyadu minal laban ya, airnya lebih putih dari susu wa ahlam minal asal lebih manis dari madu wa atyaburihan minal miski lebih wangi daripada minyak kasturi ya wa abradu minas salji lebih dingin daripada es ya kemudian Rasul mengatakan anyatuka dari nujumi sama bejana-bejananya itu sebanyak bintang-bintang di atas langit ya orang meminum tidak berebutan bejana-bejana untuk minum dari telaga Rasul SAW tersebut kemudian kata Rasul SAW akan ada di antara umatnya yang diusir dari telaga Rasul SAW tersebut naudzubillah min dalik Kemudian Rasul mengatakan, "Ummati ummati." Ya Allah, mereka adalah umatku. Jawab, "Inna kalata tadri ma'ahdatsu ba'dak." Wahai Nabi Muhammad, engkau tidak tahu apa yang diperbuat eh, dari kebid'ahan oleh mereka tersebut. Di sini kata Pak ulama, di antara bahaya bid'ah, orang berbuat kebid'ahan, mereka diusir dari telaga Rasul SAW. Naudzubillah min dalik. Oleh katulah asy'ikh Muhammad bin Sayyid Simin rahimahullah dalam tafsir surat Al-Kautsar beliau mengatakan mangkana waridan ala syariati fid dunya kana waridan ala haudhi yaumil qiyamah barang siapa mengamalkan mendatangi ajaran rasul syariat rasul tuntunan rasul ya maka dia pada hari kiamat akan mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man kana lam yarid ala syariati fi dunya kana mahruman ala haudihi fi al yaumil qiyamah. Namun barang siapa tidak mau mendatangi syariat Rasul, tidak mau mengikuti sunnahnya Rasul, maka dia diharamkan mendatangi meminum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dalik. Eh, kita mohon kepada Allah Semoga Allah memberikan kepada kita anugerah meminum dari telaga Rasul di hari kiamat kelak. Yang mana kata Rasul, "Man syariba minhu lam yadna adbada. Barang siapa minum dari telaga Rasul, tidak akan haus selama-lamanya. Ini adalah telaga Rasul dengan sifat-sifatnya tadi yang wajib untuk kita mengimaninya. Ya, dan ini termasuk salah satu rentetan al-iman biyaumil akhir, iman kepada hari akhir. Yang kata para ulama, mendatangi telaga ini sekali lagi itu setelah dibangkitkan dari alam kubur sebelum adanya timbangan amal kebaikan atau kejelekan dan sebelum melewati asirat sebagaimana kata Imam al Qutbi rahimallahu taala. Ya, maka ini semuanya bab syafaat, bab telaga, ada dua inti poin yang perlu kita sampaikan yaitu kalau kita mau mendapatkan syafaat Rasul, mendapatkan telaganya Rasul SAW, maka dua syarat utamanya yaitu kita mewujudkan betul-betul mengamalkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah yang artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Kita mewujudkan kalimat tersebut dengan beribadahnya kepada Allah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh kemudian kita mengamalkan konsekuensi syahada wa anna Muhammad Rasulullah. Di antaranya tasdiku fima akhbar, membenarkan semua kabar berita yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian taatu fima amar, kita mentaati apa yang Rasul eh perintahkan kepada kita. Kemudian wasinabu mana wa zajar, meninggalkan apa yang Rasul larang dan yang keempat konsekuensi syahadat wa anna Muhammad Rasulullah yaitu wa alla ya wa alla yubadallah illa bima yaitu kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh maka dua syahadatan ini harus terus kita pahami, kita yakini, kemudian kita terus ya pelajari apa isinya. Ya, karena inilah yang akan bisa membawa kepada keselamatan di dunia wal akhirah. Eh, dan kedua inilah yang akan bisa mendatangkan kepada kita syafaat Rasul dan juga air telaga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tinggal pembahasan al-ma'at dan juga al-hisab pada bab ini insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku luka lihada wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com